من الأصل في الحول إنه نبض digabungkan dan diikutkan keuntungan yang didapatkan di tengah-tengah hall keuntungan yang didapatkan di tengah-tengah tahun itu diikutkan dengan hall aslinya dengan hal modalnya artinya asal ini modal ilam yunabok jika tidak diuangkan jika barang dagangan tersebut tidak diuangkan tidak dijual semuanya tamfid Walau istara ardan fil muharram maka jika seseorang membeli barang dagangan di bulan Muharram Bimaat bimiatai dirhamin dengan 200 dirham. kima qimatuhu. Kemudian setelah itu menjadi nilainya qabla akhiril hauli sebelum ujung tahun, sebelum akhir tahun. Kalau bilang Walaupun sebelum akhir tahun dengan waktu yang sesaat dengan waktu yang sebentar. Sara ini sara kimatuhu salah atin. Kemudian harganya menjadi 300 dirham. Zakal jami'a akhirul hon. Zakka al jami' akhirul hon. Maka dia diharuskan mengeluarkan zakat semuanya yang berarti semuanya berapa ratus dirham 300 dirham akhirul uh, qawli di akhir jadi kita katakan bahwasanya keuntungan yang didapatkan di tengah-tengah tahun tidak harus keuntungan itu ada di tangannya selama satu tahun. Yang penting ada keuntungan yang dihasilkan sebelum satu tahun genap mulai dia berdagang maka keuntungan tersebut diikutkan polnya dengan pol modalnya. Artinya tidak harus keuntungan itu ada di tangannya selama satu. Tadi contoh walau bilah Jadi seseorang berdagang modalnya 200 dirham. Dia mulai di bulan Muharram, kemudian dia dagang tidak dapat untung sampai di ujung tahun. Sebelum genap satu tahun, di ujung tahun sebelum genap satu tahun baru dia untung. Baru mungkin ada yang laku kemudian mendapatkan untung 100 dirham. Berarti jumlahnya jumlah nilai semuanya berarti berapa? 300 maka dia keluarkan zakat 200 dirham sebagai modalnya dan juga dia keluarkan zakat 100 dirham sebagai sebagai keuntungannya. Nah, padahal keuntungannya ada di tangannya berapa lama? Ya, walaupun nah, karena sesaat sebelum genap satu paham ya? Nah, ini termasuk ini termasuk zakat yang tidak wajib syaratnya untuk satu tahun genap. Yaitu apa keuntungannya? Bukan tijarahnya, keuntungan keuntungan dalam bertijara, dalam berdagang tidak diharuskan genap satu tahun ada di tangan seseorang. Jadi tidak diharuskan hol artinya. Sama juga seperti kambing. Seseorang punya kambing 120 120 ekor. Tapi zakatnya berapa? Zakatnya berapa ekor? lupa ya tiga ekor empat ekor tiga jelas salah berarti empat jelas salah zakatnya satu zakatnya satu ekor dari puluh kambing sampai 120 kambing itu hanya satu ekor. Nanti kalau sampai 121 baru nambah satu ekor. Sampai 201 baru lagi nambah satu ekor kambing berarti tiga. Nah, eh, sekarang ada seorang punya kambing 120 ekor. Berarti wajib zakatnya berapa ekor? Satu ekor kambing sudah hampir satu tahun dia memiliki kambing-kambing tersebut hampir satu tahun belum genap tahu-tahu di antara kambing tersebut ada yang melahirkan yang di saat melahirkan berarti anggaplah satu aja yang melahirkan berarti jumlahnya berapa 121 ketika genap satu tahun berarti jumlahnya 120 berarti berapa ekor kambing yang harus diadakan? Berapa? Padahal satu ekor kambing itu belum genap satu tahun. Kenapa? Karena itu dikecualikan, tidak diharuskan hol atau satu tahun. Yang mana yang dikecualikan anaknya? Anak? Kalau kalian beli ya, 40 ekor kambing misalnya, kemudian sebelum genap satu tahun kalian jual tidak wajib di Tapi kalau anaknya harus genap atau tidak diharuskan genap satu tidak harus hol kemudian juga tidak diharuskan hol apa zakat muas muasarat zakat tumbuh-tumbuhan atau biji-bijian zakat buah-buahan kurma ataupun juga anggur begitu juga biji-bijian yang berupa makanan pokok jagung beras gandum ketika panen maka di saat itu langsung dikeluarkan zakatnya apa tunggu satu tahun langsung apa satu tahun langsung dikeluarkan zakatnya tidak harus satu tidak harus hal nah, ada lagi zakat yang tidak diharuskan hal zakatul ma'din zakat tambahan. ketika seorang niat pertambangan kemudian menghasilkan emas atau menghasilkan perak maka harus ketika dihasilkan dan sudah sampai nisabnya untuk dikeluarkan zakatnya tidak harus nunggu satu kemudian ada lagi apa rikas harta harta karun ketika seseorang mendapatkan harta karun ternyata harta karun yang dia dapatkan adalah emas dan perak maka ketika dia mendapatkan dan jika sampai di sotnya maka diharuskan dikeluarkan zakatnya ketika itu tidak harus nunggu tidak harus nunggu satu tahun ya paham nah ini juga ada tidak harus nunggu satu tahun gitu ya. zakat jamiah firalawan sawaun hasalan ribi biziyadatin finasil al kasimahil hayawan ambil tifa'il aswaq baik keuntungan yang dia dapatkan karena ziyadah finafsil arat karena ada tambahan yang melekat dalam barang dagangannya dia kasih manil hewan seperti misalnya dia beli hewan untuk didagangkan kemudian tidak terjual sampai satu tahun tidak terjual wajib keluarkan zakatnya enggak wajib. Ya, karena apa? Karena dia sudah membeli dengan niat berdagang. Mau laku tidak laku, maka wajib disuarakan. Baik, kalau misalnya tidak laku, tapi dia untung. Kok bisa laku tapi tidak laku dia untung? Karena hewan yang dia beli jadi gemuk. Yang dahulu hewan itu kurus tentunya nilainya kecil, harganya murah, kemudian berubah menjadi gemuk-gemuk. Nilainya tambah tambah mahal ya. Kalau hewan bukan manu. Kalau hewan gemuk-gemuk tambah tapi kalau manusia ya, tergantung seleranya orang beda ya. Ketika seseorang atau ketika ya, dia memilih, memiliki hewan yang dia beli untuk niat didagangkan, tidak laku tapi untung. Karena apa untung? Siman. Karena gam? Ambil tiba aswar. Atau tidak berubah. Dari kurus menjadi gemuk. Tidak stabil. Tapi bisa mendapatkan keuntungan. Karena sebab irtifa'il aswak Karena nilainya, harganya nah, dia punya hewan-hewan itu tidak menjadi gemuk tapi nilai harga hewan itu menjadi naik, naik turun khususnya kalau Idul Adha biasanya harganya tambah naik atau tambah turun mendekati Idul Adha tambah naik harganya nah dia dapat untung walaupun tidak laku tapi karena apa harganya naik nah maka semua itu tetap harus dikeluarkan zakatnya sesuai dengan nilai dagangan di akhir Faisara kullu nadhan binak bitakwim bibai'in aw itlafi ajnabiyyin wa amsakahu ila akhiril qala aw isara bi ardan qabla tamamin fala yubam. Tadi kan kita katakan keuntungan itu digabung dan diikutkan holnya dengan hol modalnya. Tapi dengan catatan jika tidak ada tandit, tidak ada tandit artinya tidak dijual, tidak dijual semua barang dagangan dengan uang. Nah, tidak dijual dengan uang akan sendiri bagaimana kalau hukumnya insyaallah pun kunnaadhan kalau semuanya barang dagangan itu menjadi uang binat ditakwim dibayin <clears throat> karena dijual atau itlafi ajnabiyin atau barang dagangannya menjadi uang karena itlaf ajnabiyin karena dirusak. Ada orang membakar dengan sengaja tokonya dia. Habis terbakar semua barang dagangan yang ada di dalamnya. Itu wajib diganti apa enggak? Siapa yang wajib mengganti? Yang membakar. Nah, berarti ketika nanti diganti diganti dengan apa? Uang. Jadi barang dagangan sekarang berubah menjadi hilang. Itlaq ajnabiyyin. Wa amsakahu ila akhiril Barang dagangan yang dijual semuanya menjadi uang atau barang dagangan yang dirusak oleh seseorang kemudian diganti dengan uang, uang itu ditahan sampai akhir hal tiga sampai ujung halnya tiga Tiga apa hukumnya awis tarabihi bihi arban awistara bihi ardon atau dia gunakan dengan uang tersebut ardon barang dagangan yang lain qabla tangani sebelum sempurnanya satu tahun fala yudhammu maka keuntungannya tidak digabung keuntungan yang dihasilkan tidak digabung tidak digabung dengan apanya tidak digabung dengan modalnya tidak diikutkan dengan hal modalnya Bal yuzakka al-af'lu bihaulih. Tapi modalnya dizakati sesuai dengan halnya sendiri. Wa yubradur ribhu bihaulih fil adhar. Dan keuntungannya disendirikan dengan hal sendiri. Tidak diikutkan dengan mau. Namanya fil adhar menurut pendapat yang mau. Contoh. Walau iftara litijarah ada seseorang membeli barang dagangan, membelinya dengan niat apa? Tijarah. Ketika membeli dengan niat tijarah berarti langsung di dihitung halnya ya kan, dimulai halnya. Kalau beli beli dagangan, dan nah, kalau beli barang tidak niat berdagang, tidak dimulai halnya kecuali kalau memulai untuk berdagang. Ya. Ketika seseorang istara ardhon litijarah membeli barang dagangan dengan niat didagangkan bisnina dinaron dengan menggunakan uang 20 dinar 20 20 nah. dinar diingat summa ba'ahu kemudian barang dagangan yang dia beli dia jual tati askur setelah berjalan enam bulan di tadi asur setelah berjalan enam bulan. Dijual dengan berapa harganya? Dengan berapa? Sudah tahu. Di arba'ina dinaron dijual dengan 40 berarti sekarang jumlahnya berapa? 40 kan sudah dijual ini. Dia beli barang dengan 20 dinar. Barangnya dijual dengan 40. Berarti jumlah semuanya berapa? 40 dengan 60. Kemudian dari 40 dinar, berarti 20-nya modal. 20-nya? 20-nya? Baik. Ada 40 dinar di tangannya. Wastara biha abdon akhir. Dengan 40 dinar yang ada di tangannya ini, dia gunakan untuk membeli barang yang lain. Dia gunakan untuk beli barang Sebelum kita teruskan, tadi ada tandit apa enggak? tadi ada tandit apa enggak? Misal ini ya, memang tandit. tadi ya. artinya apa? Menjual barang dagangan semuanya dengan uang. Tadi ada apa enggak? ketika dia membeli barang 20 dinar, kemudian setelah itu dia jual barangnya. Artinya dia jual barangnya se dengan berapa dinar tadi? Nah, berarti ada tambit Yang mana tadi dikatakan kalau ada tambit maka keuntungannya itu halnya sendiri. Ya, halnya sendiri. Modalnya halnya, Jadi modal dimulai sejak dia memulai tijarah membeli keuntungannya sendiri. Nah, kemudian setelah dia memiliki 40 dinar, istara biha ardhan ahad. Dia gunakan uang 40 dinar itu membeli barang lain. Beli barang lain. Berarti kan berupa apa sekarang ini? Berupa barang lagi. Ya. Wa balaha akhiral hal bitakwim au bitanzid mi'ah. Kemudian dia kan beli barang lagi. Dan kemudian didagangkan kan? Akhir tahun dihitung dan dinilai barang dagangan yang ada di tubuhnya itu jumlahnya mi'ah. Mi'ah apa? Mi'ah dinar. Berarti untung apa enggak? Untung lagi. Mi'ah dinar. Imma ya dijual uh, nilainya mi'ah dinar atau ditandit atau di dijual semuanya itu akhir tahun barang dagangan yang ada dan hasilnya adalah mi'atu dinar, satu dinar. Berarti nambah untung lagi berapa? 60 dinar. Yang mana 60 dinar ini 30 ya 60 dinar ini keuntungan keuntungan berapa? Keuntungan uangnya yang mana tadi? 40 dinar ya kan? Nah, berarti ke 40 dinar ya. Awalnya 40 dinar, kemudian di teruskan berdagang membeli barang, membeli barang sampai akhir tahun dihitung lagi uangnya 100. Setelah itu apa hukumnya? Zakat fungsi. Dia akhir tahun memulai kijaro ya, semenjak memulai tijarah, dia keluarkan zakatnya fungsi dinar. Paham? Tidak paham. Tidak paham kita lanjutkan dulu biar paham. Lianna ra'sal ma'i Tadi kan kita katakan modalnya berapa? 20 dinar. Yang mana 20 dinar ini buha minar ribih salasun. Bagiannya 20 dinar dari keuntungan 60 tadi itu 30. Ya, keuntungan kedua, keuntungan kedua itu kan berapa dinar? 60 dinar. Kalau kurungan pertama kan 20. Dia modalnya 20, kemudian untung sampai 4 40. Berarti kan 20 modal, 20 untung. Dari 40 ini didagangkan lagi. Ya, kemudian untung 50 sampai jumlah 100. Berarti untuk 60. Berarti kalau dibagi 60 ini 30-nya untungnya 20 sebagai modal, 30 yang sisanya untungnya 20 sebagai keun keuntungan. Nah, artinya yang harus dikeluarkan zakatnya ketika akhir tahun ya adalah 20 dinar modalnya dan untung bagiannya dia daripada keuntungannya. Paham ya? Zakah hamsin. Ya ana roksan malin was nasibuha minar ribih salatun. Jadi dari 60 keuntungan kedua itu kan kalau dibagikan kepada modalnya berarti itu 30 untuk 20 dinar modal, 30 sisanya untuk untuk keun, keuntungannya kembali pada keuntungannya. Fayudaka salasun arribih ma asliha al islim. Maka dikeluarkan zakat 30 keuntungan itu yang keuntungan daripada modal ma'a asliha dengan modalnya al islim yang berupa yang jumlahnya 20 bi annahu hasala fi akhiril hal min ghairi nudunillahu lahu qablahu. Karena 20 yang pertama eh 30 tadi yang 20 pertama dia dapatkan dia hasilkan ya tanpa nudut qablahu tanpa diuangkan sebelum Summa kana godba al-arda qabla haulil isrim. Kemudian kalau misalnya dia sudah menjual barang dagangannya sebelum haulnya Islim, sebelum genap satu tahunnya Islim, Arribe. Islim yang keuntungan yang pertama itu. Nah, ka'anba'ahu akhiral hal al awal Ini tadi mestinya dikasih bulan, dia jelas. Kalau dia nah, kalau dia tadi memulai dagangan di bulan Muharram, kemudian enam bulan berjalan B2 40 benar nah jadi yang dia zakati ketika akhir tahun hanya 20 dinar sama keuntungan selanjutnya daripada bagiannya 20 dinar modalnya untuk keuntungan 20 dinar pertama dan 30 dinar bagian untungnya ya bagian keuntungannya maka itu dizakati 6 bulan setelah setelahnya 6 bulan setelahnya karena tidak diikutkan dengan hal mo modalnya. Semua nah. Suma ingkana al ardo qabla holil isbi haribin. Misalnya dia menjual barang dagangan lagi sebelum holnya 20 daripada keuntungan pertama itu. Ka'anba'ahu akhirul hol al awal. Seperti dia menjualnya setelah selesai hol yang pertama. Fakaha lihauliha maka keuntungan itu dia keluarkan bersama hal yang kedua. Hal yang setengah tahun kerja Ailisitati ashur bin mudiyil awal yaitu setelah berjalan enam bulan dari semenjak hal yang pertama. Berzakat ribha kemudian dia keluarkan zakat daripada keuntungan yang kedua wahwa salasuna yaitu 30 dinar di hauli dengan polsen ini aini sitati ashurin ukhra yaitu 6 bulan selanjut Baikkan in kanatil khamsun allati zakka anha awalan baqiyah dan jika 50 50 daripada yang dikeluarkan zakatnya hal pertama itu masih ada baqiyah masih ada Zakah haidon di hauli salasin. Dikeluarkan lagi zakatnya untuk haulnya 30 keuntungan yang kedua. Karena genap 2 tahun dua tahun. Zakah hari eh, zakah haidon di hauli salasin. Wa illam yakun qad ba'al ardh. Tapi kalau dia tidak menjual barang dagangan qabla haulil isrin arribih sebelum genapnya satu tahun atau haulnya isrin yang ribih yang pertama Zakat ribhaha maka dia keluarkan zakat keuntungannya wahwa sunnah yaitu 30 dirham dinar ma'aha bersamanya di annaha lam yunaqa qabla farahi kuliah karena tidak ada tanbid sebelum selesai hal. yang kesembilan yang fati'u haul tijara biniyati kunyati maliha au ba'dihi walau mubhaman inda akan terputus halnya tijarah kalau diniatkan barang dagangan yang ada itu untuk dipakai biniati punya biniati istimal diniatkan untuk dipakai dia barang yang dia jual daripada barang dagangan kitab dia niatkan kitab itu akan di ketika diniatkan dipakai berarti terputus dia jual beli mobil kemudian di tengah-tengah tahun di antara mobil yang ada itu ada salah satu mobil yang dia niat untuk di berarti mobil yang diniatkan untuk dipakai ini kotor putus halnya. Nah. Kemudian dikatakan di sini walau mubhaman inda ini. Walaupun barang yang diniatkan untuk dipakai itu barang yang mubham, tidak ditentukan artinya. Dia jual beli mobil banyak ada ya, 10 mobil atau lebih misalnya. Dari mobil-mobil yang ada dia niatkan salah satunya di dipakai, tapi tanpa ditentukan tapi ketika diniatkan untuk dipakai maka terputus holnya. Terus sekarang mana yang terputus holnya daripada mobil yang ada padahal tidak ditentukan? Nanti dimintai keterangannya untuk kita terus itu sekarang tentukan mobil yang mana yang diniatkan untuk di ketika sudah ditentukan berarti mobil yang ditentukan berarti sudah dianggap kotor putus holnya nah sini sebutkan sini wa yarji fi ta'ayyunihi ilaih Kemudian setelah nantinya dia mengatakan anak niat memakai salah satu mobil yang ada, maka nanti kembali kepada dia untuk menentukan mobil yang mana yang dimaksud. Wa ila ayyana nanti dan jika sudah ditentukan in qata'a qawlu nawaha akan terputus hal barang dagangan yang diniatkan untuk dibah. Walau muharramatan fihi mujarrad niyatiha walaupun niat untuk dipakainya dengan niat yang diharapkan. Niat dipakai untuk apa? Untuk maksiat misalnya. Walaupun yang penting diniatkan untuk dipakai, maka dianggap yang kotor. Walaupun niatnya tidaklah Tidak baik. Yang ke sembilan, yang ke sepuluh, yasiru aku tijarah lil kunya ya Yasiru aku tijarah lilkunya. Barang dagangan yang ada itu akan menjadi kunya atau akan menjadi hukumnya menjadi barang yang dipakai dunia dia ya, cukup dengan ni ya, tidak harus benar-benar dipakai jika ada di antara mobil yang didagangkan diniatkan salah satunya anak niat mau pakai sendiri mobil itu walaupun belum benar-benar dipakai sudah dianggap bukan atau tidak bukan sudah dianggap bukan barang dagangan lagi dan yang al, walaupun belum benar-benar dipakai cukup dengan niat aja. Kalau musik ويصدق بدعwahu dzalik wa indallatil qarina ala khilafi man Imam Sabromisi mengatakan dan dia dipercaya dalam pengakuannya ya tentang hal itu tentang hal itu artinya tentang niat punya tentang niat barang dagangannya ditentuki nah, kalau misalnya nanti akan dikatakan kepada dia, ah ente punya suku, berarti barang yang ada di suku harus dikeluarkan zakatnya. Tidak, anak tidak wajib zakat. Kenapa? Barang yang di suku anak sudah anak niatkan untuk anak pakai semuanya. Ya misalnya, berarti kalau dia ngomong gitu, berarti tiba kayak mau dia bohong sebenarnya atau tidak itu harus urusan dia dengan Allah. kita tidak bisa mengetahui apa yang ada di hati manusia dia dipercaya aja dengan pengakuannya kalau dia mengaku barang dagangan akan diniatkan untuk di yang ke sebelas kala ibnul ustad tambahi al mubadaratu ila takwimil mal di adlan <clears throat> ibnul ustad mengatakan bahwasanya dianjurkan untuk segera cepat apa itu cepat segera takwimil mal untuk mengulangkan atau memberikan nilai daripada barang dagangan yang ada. Kapan itu? Ketika genap satu tahun. Jadi ketika dia berdagang genap satu tahun, maka disitulah dia harus mengeluangkan atau yang menampakkan nilai barang dagangan yang ada. Berapa nilai? ada namanya takwi menilai, yang memberikan nilai atau memberikan <clears throat> harga daripada barang dagangan yang ada. Biadlen, Nah, yang menguangkan barang dagangan yang ada itu siapa? Dua orang yang harus hadir. Jadi dua orang yang harus adil, jangan fasik. Nanti kalau fasik memberi harganya ngawur, ya kan? Memberi harganya tidak adil, tidak jujur. Yang mestinya barang dagangan kalau dihitung jujur itu semuanya misalnya 100 juta. Tapi karena tidak adil, fasik suka bohong, ah, dianggap 20 juta. Berarti tidak wajib, tidak? Nah, Nah, jadi harus yang yang adil, yang jujur. Itu pun dikatakan dua orang lagi, harus dua. karena kalau satu orang rentan nanti dia tidak jujur. Kalau dua orang, iya. yang satu tidak jujur ketahuan nanti, karena ada satu lagi yang adil, yang jujur. Jadi harus dua orang. Walayak wahidun. Tidak cukup satu orang. Kajaza iswet. Seperti jaza aswet seperti sanksi bagi orang yang berburu atau seperti juga memberikan nilai dalam sanksi ya yang ada di waktu haji karena haji itu ada muharramat haji itu tidak boleh ber berburu ya kalau nanti berburu di antara sanksinya adalah ia diharuskan untuk bersedekah dengan nilai hewan yang telah diburunya. Hewan yang dibunuh berapa? Harganya sekian, berarti dia harus memberikan nilai atau harga daripada hewan yang diburu, kemudian diberikan gandum atau beras dan dibagikan kepada bukhara. Atau juga melakukan pekerjaan atau melakukan sesuatu yang diharamkan termasuk adalah hubungan suami di waktu haji. Boleh apa tidak boleh? Di saat ibadah tidak boleh. Sanksinya apa? Kalau terjadi Bayar apa? Kontan Bayar satu ekor? Tidak ada kontan Sapi Tidak ada sapi? Kambing Kambing berapa? Tujuh ekor kambing Ya, tujuh ekor? Kambing Kambing pun tidak mampu berarti diuangkan ontanya, nilainya. Berapa harga onta? Oh, harga onta misalnya kita katakan 100 juta. Tidak tahu berapa 50 juta atau apa. Ya, anggaplah 50 juta banyak-banyak. 50 juta sudah banyak. Itu onta ya, bukan sapi. Kita katakan 50 juta, berarti dia harus menggunakan atau membeli dengan uang 50 juta beras atau gandum. Ya, anggaplah sekarang beras. Dia gunakan untuk membeli beras dengan uang 50 juta dan nantinya beras itu harus dibagikan kepada fukara yang ada di Mak. Tapi nggak mampu, nggak punya uang 50 juta. Ya kalau nggak punya uang 50 juta, 50 juta kalau diberikan beras itu jadinya berapa mut? Oh jadinya ini umur, berarti dia harus puasa dengan seminggu hari. Satu umur harus diganti dengan satu hari puasa. Lumayan kan? ya. Nah, di sini dalam memberikan ya memberikan nilai onta tadi sama dengan tadi berburu yang harus kepada orang yang tadi ini onta harganya berapa ini hewan yang diburu harganya berapa itu kembalinya kepada orang yang yang adil dan yang adil tidak cukup tapi harus yang ngerti ngerti jangan datang kepada ustaz ustaz ini hewan berburu ini harganya berapa ya, itu tidak ngerti harus bertanya kepada orang yang ngerti wala yajuzu tasarrufu qabla dan seseorang yang punya barang dagangan dan genap satu tahun maka tidak boleh dia gunakan barang dagangan yang ada sebelum dikeluarkan zakatnya. tidak boleh digunakan. Qabla dzalik sebelum diuangkan, sebelum diberi nilai. Kalau sudah diuangkan, nilainya berapa, kemudian diketahui zakatnya berapa, baru boleh di dijalankan lagi. Boleh kemudian ya digunakan lagi. Tapi kalau sebelum dinilai barang dagangan yang ada jangan. Karena kalau di, dijual padahal belum dinilai, akhirnya tidak tahu tidak ketahuan. Ya, berapa ukuran zakat yang wajib dia keluarkan karena itu bergantung kepada nilai dagangan yang ada di akhir tahun. Kalau di akhir tahun dia tidak tidak mengetahui nilai dagangan berapa, kemudian tetap dia jual-jual-jual, akhirnya tidak ketahuan dengan persis. Ya, oleh karena itu ketika selesai genap satu tahun segera untuk memanggil orang yang mengerti, yang jujur untuk memberikan nilai barang dagangan yang ada berapa. Ini adalah yastudulu nafsun Wala yadri ma yukhrijuhu Karena kadang-kadang ada kerugian setelah dia lunak, dia jalankan setelah genap satu tahun, maka dia tidak mengetahui ya kewajiban zakat yang harus dikeluarkan. Lakin wala ibn Hajar wa yadhar al-iktifa bi taqwimil malik al-arif. Tadi kan dikatakan harus dua orang yang adil kan? Tapi Ibn Hajar di sini punya pendapat bahwasanya cukup sebenarnya pemiliknya sendiri yang menghitung-hitung. Dengan catatan pemiliknya adalah si Tikoh yang dipercaya, yang adil, jujur, dipercaya. Kalau pemiliknya orang soleh, orang baik, jujur, amanat, maka dan ngerti, ngerti eh, tentunya kan dia punya dagangan harusnya nggak ngerti barang dagangannya dia berapa nilainya kan dia mengerti. Maka dia cukup untuk menghitung sendiri nilai dagangan yang ada itu berapa semuanya. Walisai tasdikuhu. Dan bagi sa'i. Sa'i ini orang yang tugasnya mengumpulkan zakat. Nah, orang yang mengumpulkan zakat, tasdikuhu boleh mempercayainya. Boleh mempercayai orang yang memiliki barang dagangan tersebut kalau pemiliknya itu mengatakan anak nilai dagangannya sekian, berarti kewajiban zakat anak sekian. Ini ambil. Cukup dan boleh diper. Jika dengan catatan jika tiap dan orang itu orang yang ngerti. Nadiru Abdil Masya, sebab Nadiru yang ini misru Abdil Masya seperti menghitung hewan ternak yang ada 40 kambing sekian 121 kambing sekian ya ini kan berbeda-beda tergantung jumlah kambing yang ada jumlah angka yang ada berapa kewajibannya dia untuk dikeluarkan sebagai zakatnya tergantung jumlah hewan yang yang ada. Nah, kemudian misalnya ada orang tugasnya mengambil zakat dari orang-orang. Kemudian nantinya pemiliknya mengatakan anak punya kambing hanya sekian, berarti kewajiban anak hanya satu ekor. Boleh dipercaya benda? Boleh. Dengan catatan dia adalah si dipercaya ya. Jika kelihatan dia orang soleh, kalau kelihatan dia pembohong, dia juga bohong, berarti tidak boleh dipercaya. Artinya harus dihitung sendiri oleh petugas yang mengumpulkan. Thumma mu'tabar fi taqwim an-nazar ila ma yurhabu bihi fil ahdi bi fi misli dzalikal ardi halan. Kemudian yang jadi patokan ketika memberi nilai dagangan dia adalah an-nazar ila ma yurhab bihi fil ahdi bi. Dilihat harga yurhabu yang diinginkan fil ahdi dalam membeli barang tersebut bihi dengan harga tersebut fi misli dzalikal ardi dalam barang-barang dagangan yang sama seperti itu halan kalau dibelinya dengan kon Artinya yang kita katakan tadi kan kalau sudah genap satu tahun berdagang berarti barang dagangan yang ada di uang diuangkan nilainya berapa? Nah nilai diuangkan ini apa dengan nilai membeli apa dengan nilai menjual? Membeli apa menjual? Menjual. menjual. Harga dipasar. Bukan harga dia menjual, bisa jadi harga jual bisa jadi lebih mahal atau sebaliknya bisa jadi lebih murah daripada di pasar tapi patokannya adalah harga jual barang seperti itu di pasar berapa dijual itu patokannya halan kalau dijualnya kontan kadang-kadang kalau dijualnya mau ajalah utang bayarnya harganya bisa ber bisa berbeda ya dan biasanya kalau berbeda biasanya ber bertambah ya kan karena bayarnya utang Ya, faida furidu annahu alfun misalnya. Jika dikira-kira misalnya uangnya atau barang dagangan yang ada diuangkan, maka jumlahnya misalnya seribu, seribu dinar misalnya. Wa kana tajir idza ba'ahu ala ma jara bihi adatahu mufarraqan fi awqat. Balagha alfain masalan. Dan pedagang tersebut jika menjual barang dagangan yang menurut sesuai kebiasaannya mufarraqan fi awqat yang dibagi dalam waktu-waktu tertentu, dalam waktu-waktu yang berbeda, balagha alfain maka barang dagangannya bisa dia jual dengan dua ribu. Utubira mayur di hal. Maka tetap yang dilihat yang menjadi patokannya adalah harga beli jika dibeli bilhal dalam keadaan lang. Yang kedua belas, loba al alwa biduni kimatihi. Ada orang kalau menjual barang itu menjualnya dengan harga yang murah. Misalnya mobil lah, Ya, mobil yang mestinya harganya di pasar kalau dijual itu mobil harganya 200 juta. Tapi dia kalau menjual lebih murah daripada harga di pasar. Dia bisa menjual dengan harga 180 juta. Kemudian dia kan dagang nih. Berarti seketika genap satu tahun nilai mobil yang ada itu kan di diuangkan. Apa diuangkan menurut harga di pasar? Apa menurut harga dia menjual? Menurut harga yang di ada Zakat kima. Ini yang kita katakan. Kalau misalnya dia mau menjual barang dagangan di bawah harga yang normal, tetap dia wajib mengeluarkan zakat al-qimah. Zakat nilai daripada harga tersebut kita nilai sebenarnya. Aufi fi atau sebaliknya, dia menjual mobil yang mestinya 200 juta, dia menjualnya dengan harga 250 juta misalnya. Bagaimana pakai zakat di zaid? Bagaimana hukum zakatnya 50 juta yang lebihnya ini? Kalau memang dia menjualnya dengan harga di atas yang normal, wajahani ada dua pen, aujahuhuma alujub. Dari dua pendapat yang lebih kuat adalah wajib juga dikeluarkan zakat zakatnya. Kalau dia menjualnya benar-benar dengan harga di atas yang normal. Dan yang terakhir 13 wajib wajibuha ayat tijarah. Kewajiban dagang tijarah yang wajib dikeluarkan adalah rubu usur kima. Rubu usur kima. Seperempatnya sepersepuluh daripada dagangan yang ada atau 2,5 persen daripada nilai barang dagangan yang ada sama seperti zakatnya naga sama seperti zakatnya u Nah, jadi nanti dikeluarkan yang dikeluarkan adalah apa apanya? Barang dagangannya yang dikeluarkan sebagai zakat? Apa uangnya? Nah, diikutkan seperti zakat nugget, zakat uang. Jadi yang dikeluarkan adalah uang. Jangan nanti barang dagangan yang ada di toko adalah keranjang, jual keranjang, keranjang, dijual keranjang. Kasih kepada fukara sebagai zakat. Enggak. Kalau dia jual petis, nanti jangan petis dikasih kepada fukara itu tidak sah harus uang uangnya nah, sama seperti emas beda dengan zakat-zakat yang lain zakat yang lain bukan uangnya Nanti punya kambing yang dikeluarkan sebagai zakat apa kambing atau uangnya kambing tidak boleh uang nanti punya unta begitu juga sama dengan ternak nanti punya kurma dikeluarkan zakatnya berupa kurma atau berupa uang kurma nanti punya anggur sama ya nanti juga punya apa lagi rikas, <clears throat> Majen yang dikeluarkan uangnya apa emasnya? Emasnya. Ya, kemudian apa lagi? Apa lagi zakat yang wajib? Ya, jadi uangnya. ini tidak boleh yang diganti dengan barang, tidak boleh. Ya, ada yang sebaliknya kadang-kadang uang diganti dengan barang ini. Ini kan mestinya seseorang punya hewan ternak yang dikeluarkan sebagai zakat adalah hewan ternak. Dia punya barang dagangan, uangnya memang. Tapi kalau selainnya adalah ya, barang yang sesuai dengan zakat yang dikeluarkan untuknya. Ya, kalau uang, ya berarti dikeluarkan apa? Zakat uang dikeluarkan uang. Dan tidak boleh dikeluarkan dengan barang. Dan ada yang mengeluarkan zakat uang dengan barang. Dikasih sarung. Dikasih baju tak? uang, Dan dianggap itu sebagai zakat uangnya dia. Hukumnya boleh atau tidak boleh? Tidak boleh dan tidak sah sebagai zakat. Yang diberikan uangnya nanti terserah dia kepada fukara itu. Setelah diberikan fukara mau beli sarung, mau beli apa terserah dia. Yang begitu juga ketika zakat naam zakat uh, hewan ternak yang diberikan adalah hewan ternaknya. Setelah itu mau dimakan, mau dijual, terserah di. Jadi di sini dikatakan bahwasanya kewajiban zakat fijarah adalah 2,5 persen. Amma kau menguruk ke usur falafilah dan ini tidak ada fi kan nugget sama seperti zakat nugget. Wa amma kau minal qimah. Dan kalau kita katakan 2,5% daripada nilai barang dagangan kemudian di, diberikan sebagai zakat berupa uangnya, bahwa jadi itu adalah pendapat mazhab Imam Syafi'i yang Ya, nanti ma'muta'allak hadhihi zakat. Karena ya, Hima atau nilai daripada dagangan itulah yang terkait dengan kewajiban zakat. itu itu ikhraj min ainil qalb. Maka tidak diperbolehkan untuk dikeluarkan sebagai zakatnya daripada barang dagang. Barang dagangan. Baik. Zakat. Sing ya. Ini juga ada semangat menjelaskan. Karena bukan pedagang semuanya. dari mana ya? Halaman 169. Ya. Halaman sudah sampai mana? Saudara sudah melihat. <clears throat> sudah ya. Faedahnya Berarti aukat sodakoh. <clears throat> Bismillahirrahmanirrahim. Auqatus sodakoh waktu-waktu bersedekah. Ya, waktu-waktu sebenarnya bersedekah tidak ada waktu khusus. Ya. Jangan nanti kalian katakan ini eh, tidak boleh sedekah sekarang, ini haram ini. Kapanpun kalian bersedekah hukumnya tidak boleh hari, tidak ada hari tertentu tidak boleh sodakoh, tidak ada. Ya, ada bulan tertentu nggak boleh sodakoh nggak ada. Ya. Jadi kapanpun di hari apapun di bulan apapun dan di waktu apapun tidak ada larangan untuk ber setiap waktu setiap saat maka boleh untuk kita bersedekah. Nah, cuma dimaksudkan auqat sedekah ini artinya waktu-waktu yang lebih dikuatkan dan lebih banyak keutamaannya dan pahalanya untuk kita bersedekah waktu-waktu tertentu, waktu-waktu yang lebih mulia. Nah ini sebutkan sini. akad as-sadaqatu aidan bisa sa'iril azmina wal amkina al-fadilah. tata akad Sadaqah kesunahannya, anjurannya menjadi lebih kuat artinya. Dalam waktu-waktu tertentu dan tempat-tempat tertentu atau keadaan-keadaan tertentu. Lebih kuat kesunahannya. Bukan berarti kalau di luar waktu-waktu tersebut atau tempat-tempat tersebut berarti bukan tidak sunnah, sudah anda Tapi di waktu-waktu tersebut atau tempat-tempat tersebut lebih disunahkan. Sama seperti siwaknya. Siwak sunnah ketika baca Quran. sunnah siwak sunnah ketika apa? Salat. Siwak sunnah mau? sebab sunnah mau sunnah lagi juga apa mau wudhu insyaallah hafal semuanya berarti mengamalkan semuanya itu semuanya ya menjelaskan tentang siwak itu menjadi lebih kuat kesunahannya dan anjurannya di waktu-waktu tersebut. Ya taatkan ini siwak. Bukan berarti di luar keadaan atau waktu-waktu tersebut siwak itu tidak sunat. Siwak sunat dipulihkan. Siwak disunahkan dalam keadaan apapun. Tapi pulih wakat, dipulih zaman, dalam waktu apa? Sore hari siwak, pagi hari bersiwak, malam-malam bersiwak, majelis bersiwak. Lagi bermain bersih, bibi bersiwa ah lagi masa-masa bersiwa dapat pahala benda kapanpun dan dimanapun hanya satu ayat pengecualiannya aja yaitu ketika dalam keadaan puasa itu pun dalam adabnya Imam Syafi'i maka makruh bersiwak setelah do makruh itu aja dalam keadaan berpuasa itu pun setelah dawal itu pun menurut pendapatnya Imam Syafi'i yang berbeda dengan tiga masa semuanya termasuk berbeda dengan mazhabnya atau pendapatnya Imam Nawawi yang mana Imam Nawawi itu sendiri termasuk daripada ulama mazhab Imam Syafi'i tapi beliau lebih condong kepada mazhabnya mazhab Imam yang tiga selain mazhab Imam Syafi'i ya dikatakan <clears throat> dalam Sahih Zubat waqtira lam yukrah wa yahrumul wisal waqtira ini asli lam yukrah lebih dipilih pendapat yang mengatakan tidak makruh bersiwak dalam keadaan puasa walaupun badan bahwa karena tidak terlalu kuat hadisnya. Dan amal salaf, amal salaf mengambil pendapat yang tengah-tengah, yaitu mereka tetap bersiwak setelah duhur sampai masuk waktu asar. Kalau sudah masuk waktu asar, baru mereka menahan diri daripada bersiwak sampai mal. Tapi manhab yang tiga dan itu juga pendapat Imam Nawawi mereka tetap bersiwak sampai Tapi Artinya tidak ada bedanya mau puasa tidak puasa sama aja tetap walaupun dalam keadaan puasa sekalipun hukum bersiwak adalah sunnah. Nah, jadi kalau kita katakan hukum bersiwak bagi yang puasa itu sesuai dengan mazhab yang tiga berarti tidak ada pengecuali apapun tidak bersiwak. Jadi Kalau dikatakan mau sholat siwak, sunah siwak, mau itu bukan sunnah tapi lebih ku kuat kesunahannya lebih kuat artinya pahalanya lebih bah kalian siwak ketika mau sholat dengan teman kalian siwaknya ketika majelas mau majelas beda pak apa sama pahalanya sama-sama dapat pahala tapi pahalanya berbeda itu artinya nah sodako pun juga demikian kalian sodako di hari Selasa dengan sodako di hari Jumat beda apa enggak pahalanya berbeda bukan berarti ketika sodako hari Selasa tidak ada pahalanya tapi pahala akan lebih banyak kalau sodakonya di hari waktu-waktu tertentu. Seperti apa waktu-waktu tertentu? Asli dzikir. Seperti 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama. Tanggal 1, 2 sampai tanggal 10. Itu termasuk hari-hari yang mulia. Yang mana amal soleh di hari-hari tersebut pahalanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari yang mulia yang lebih dari mulia daripada hari-hari yang lain. Kemudian wal iden. Dua hari dua hari raya. Hari raya Idul Adha, hari raya juga Idul Wal Jum'at, Termasuk juga hari yang mulia yang di, lebih dianjurkan kita bersedekah adalah hari apalagi hari Jumat. Sedekah di hari Jumat ada sir adim, ada rahasia, rahasia yang besar di situ maka kalau diniatkan untuk hajat-hajat tertentu yang lebih kuat untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di hari Jum Jumat, waka Makkah. Ya, ini hari-hari contoh tadi. Termasuk juga yang tidak disebut di sini adalah ya, bulan Ramadan. Di waktu bulan Ramadan sedekah lebih banyak pahalanya di waktu bulan Ramadan karena amal di bulan Ramadan pahalanya dilipat gandakan sampai 70 kali Kemudian juga tempat-tempat yang mulia. Ke Mekah, Madinah. Wakamat kata wal Madinah. Termasuk tempat-tempat yang mulia yang artinya lebih banyak pahalanya kita sedekah di tempat tersebut adalah kota Madinah. Kota Mekah dan kota Madinah. Dan juga Baitul Maqdis. Gimana Baitul Maqdis? Masuk kota suci bagi umat Islam. kota suci bagi umat Islam, Mekah, Madinah, dan Baitul Mekah tempat kelahiran Nabi SAW. Madinah tempat kelahiran Nabi SAW. Baitul Maqdis tempat kelahiran Nabi Kiblat ya, kiblat kebanyakan para nah, Mana Baitul Maqdis? termasuk tempat yang ini adalah Baitul Maqdis. Jadi pahala sedekah di Baitul Maqdis tentunya pahalanya berbeda dengan sedekah di Saji atau Bangil. Pahala Fitusul Karim disebutkan dalam kitab Usul Karim wal murad annahu idza wal amkina ta'akkat as-sadaqah fiha. Artinya di situ, maksudnya di situ jika misalnya datang waktu-waktu tersebut, jika misalnya kalian berada di tempat-tempat tersebut, ta'akkadatis sadaqah, maka kalian lebih dianjurkan, lebih dituntut untuk bersedekah. La'annahu yusan ta'khir laha ilaiha, bukan maksudnya saudaku itu diundur-undur sampai datang waktu tersebut. Kalau kalian tidak sedekah kecuali di Baitul Maqdis, Ya insya Allah bisa sampai mati tidak saudara. Amin ke Baitul Maqdis baru sodako. Ketika heh sodako sodako. Karena mau ke Baitul Maqdis karena pahalanya lebih banyak. Ya akhirnya tidak sodako sodako. Ini sodako sekarang nunggu Ramadan. Bukan maksudnya seperti itu. Bukan berarti kita dianjurkan untuk mundur-mundur. Ya, bukan. Ya, tapi maksudnya apa? Kalau kita kebetulan pun sekarang ini bulan Rajab termasuk bulan Mun, yaitu pendek ya lebih banyak untuk berbuat amal soleh termasuk sodako sodako ini sekarang bulan Ramadan ini sekarang hari Jumat kita sedekah kebijakan juga oh sekarang kita berada di Mekah di Madinah kita sodako air lebih dianjur nah, bukan nunggu ke Mekah Madinah baru sodako nunggu Ramadan lalu malah kita dituntut untuk mempercepat ketika ada niat berbuat amal Empat fastabiqul khairat. semoga lombalah kalian dalam bukan mengundur-undur tapi berlomba-lomba untuk cepat-cepat. Sari'u mau maghfiratin rabbikum wajan nasin arduha sama wal ardu iddat. Jadi sari'u ila maghfirah. Segeralah kalian, cepat-cepatlah kalian untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala dengan berbuat amal baik. Jangan diundur-undur. balik mobil a'mal Rasulullah SAW juga mengatakan bagi mobil amal fi tanah kaki fa'ilailil muslimi, ya kan? Yusimu rajulu mu'mina, yusi kafiro, yusi mu'mina, yusi kafiro. Ya bi'inahu bi'awal dengan dunia. Rasulullah SAW mengatakan segeralah kalian buat amal soleh. Karena nanti akan datang suatu zaman yang penuh dengan fitnah. Yang mana ketika datang zaman tersebut penuh dengan fitnah sampai penuh fitnahnya itu digambarkan seperti gelapnya di malam hari. Gelap malam hari. Kegelapan itu digambarkan seperti seperti fit, fitnah dari banyaknya fitnah di akhir zaman. Nah di saat itu banyak orang di pagi hari masih beriman, tapi sore hari sudah murtad kafir. Sore hari masih beriman ngaji, tapi pagi hari sudah ke gereja. Nah, bisa diminta. Itu sudah semua yabi'udina di arabina dunia. Zaman itu banyak orang menjual agamanya, menjual imannya dengan mengharapkan harta dunia duniawi. Nah, artinya kata Rasul sebelum datang zaman tersebut, segeralah kalian berbuat amal baik. Segeralah kalian berbuat amal soleh. Kita tahu Nabi Muhammad SAW sholat waktu ketika melaksanakan sholat asar sebagai imam bagi bersama sahabat-sahabat beliau maka kemudian setelah salam Nabi SAW tidak seperti biasanya membaca zikir, wirid dulu, berdoa dulu. Tidak langsung segera bangun. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum bangun. Pergi, berjalan, melangkahi sahabat-sahabatnya yang di belakangnya menuju rumah beliau. Tidak lama setelah itu Nabi kembali lagi. Sahabat pasti di hatinya bertanya, apa yang dilakukan oleh Nabi kok dan Nabi itu kesusu kok tidak seperti biasanya zikir dulu habis sholat doa dulu tidak seperti biasanya ya, itu bukan kebiasaan Nabi mungkin itu kebiasaan kita habis sholat langsung tidak tidak zikir tidak doa tidak minta kepada Allah tapi itu bukan kebiasaan Nabi bukan kebiasaan salafus soleh bukan kebiasaan orang-orang sholat. orang-orang soleh habis sholat meminta dulu kepada Nah, orang yang tidak berdoa kepada Allah setelah sholat seakan-akan dia tidak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Sebagaimana anjuran Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian Nabi SAW untuk halaktu fil baiti tibrat min sadaqah fakaritu an ubayyitah. Nabi SAW menjawab apa yang menjadi pertanyaan sahabat di hati mereka tentang bagaimana Nabi kesusu pergi ke rumah kemudian tidak lama balik lagi. Maka kemudian Nabi SAW jawab aku ingat ya akan tibir eh, emas artinya uang sekarang ini ada dinar. Aku ingat ada uang di rumahku yang aku lupa untuk tidak aku perintahkan disedekahkan. Aku ingat ketika sholat. Makanya segera setelah sholat langsung aku perintahkan uang itu untuk disedekahkan karena aku tidak ingin uang itu bermalam di rumahku bagaimana Nabi Shantia ini harta atau uangnya berminat di mana di rumahnya untuk segera disedekah sedekahkan segera. Jadi sebagian salah soleh kadang-kadang kalau dalam keadaan di kamar mandi sekalipun ada lintasan bersedekah langsung keluar dari kamar mandi langsung dalam pakai pakaian. Jadi macam-macam Jadi langsung segera artinya tidak lama-lama tidak sampai selesai hajatnya ya untuk segera melaksanakan apa yang terlintas di hati. Kenapa? Karena apa yang terlintas dari hati itu adalah taufik. Hidayat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan taufik harganya murah apa mahal? Nah, itulah yang dikatakan Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ajallu syai' yas'adu min al-ard ila sama' al-ikhlas wa ajallu syai' yanzilu min as-sama' ila al-ard at tawfiq Sesuatu yang paling mulia yang turun dari langit ke bumi adalah oh. tauhidnya Allah, hidayatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling mulia yang naik dari bumi ke langit adalah eh Kita ikhlas tidak gampang, tidak mudah ketika beribadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ketika ada lintasan hati yang itu adalah namanya tauhid hidayat, maka untung-untung masih ada hidayat, ada lintasan hati berniat eh, niat berbuat baik, Jangan sampai hilang lintasan sud, segera kalian laksanakan niat tersebut. Nah, kalau ada niat yang jelek, maka yang seharusnya dilakukan adalah mundur. wadah niat kalian mau maksiat ya, mundur-mundur katakan ah, jangan sekarang nanti malam aja tuh. Nah, jangan sekarang besok malam. Insya Allah minggu depan aja. Terus mundur-mundur sampai kalian tidak melakukan. Nah, kalau kebaikan jangan diundur, Nah, tetap segera jadi ketika ada niat yang baik sudah lakukan. Yang kedua, Inna Allah subhanahu wa ta'ala yubhidu as-sakhiyya inda mauti al-bakhila fi hayati. Ketahuilah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala benci dengan seseorang yang loman, yang khair, safi, dermawan. Indah mauti tapi ketika mau mati dan bakhil di hayatnya. Tapi di masa hidupnya bakhil. Nah, kalau mau mati baru baru mau mati sudah kena stroke parah, kena kanker tadi empat sudah hampir mati, tinggal menunggu ajal aja. Ya, tinggal menunggu aja dicabut oleh malaikat Israel. Maka di saat ini sudah diponis mati oleh dokter sudah sudah kos sana, sudah kos ini, ini untuk mahat, ini untuk pondok, ini untuk ulama, ini untuk kubara Nah, ya, jangan nunggu mau mati. Ya, kadang-kadang ada orang kalau sudah mau mati baru kenapa? Atau minimal kalau sakit. Kadang-kadang ada orang kalau sakit baru kalau ada orang yang nunggu sakit baru kok kita doakan sakit terus insya Allah. Biar apa? Jangan terus ya. Jangan sampai sembuh insya Allah itu. Biar kok terus. Ya. Jadi mumpung-mumpung kita sehat, mumpung-mumpung kita masih muda, yang fausan, sabar bakah, sabar bakah, Sabar bakah koblah haroh, hakaka koblah, wahinaka koblah fak, wakarahaka koblah, wahayataka koblah. Jadi mumpung masih muda sebelum masa tua, mumpung masih sehat sebelum sakit mumpung masih mampu kita bersedekah sebelum kita menjadi pak mumpung masih ada waktu kita memiliki waktu kosong untuk bisa berbuat amal soleh ibadah sebelum kita tidak punya waktu mumpung kita masih hidup sebelum kita jangan nunggu sakit. Ya, tapi masih penting kalau sakit atau mau mati sodako daripada maupun mau sakit maupun mau mati tidak sodako tetap. Jadi dianjurkan ente sudah mau mati nih, sudah, sudah kok amal jariah ente sebelum ente mati, hendak tetap anak dapat Biarkan anak mati nanti. Nah, mungkin nah, itu sudah sama seperti Fir'aun ini. Fir'aun mau mati. Fir'aun tidak beriman, kamu sudah dalam keadaan mau mati, sudah tertusuk dengan pedang, tinggal nunggu ya tenggorokan le, apa rohnya lewat melewati tenggorokannya. Tapi dia tidak taubat lah. Aku tidak akan beriman. Dan katakan kepada temanmu Muhammad itu, katakan nanti kita ketemu di akhirat Tuhan dengan Nabi. Kita lanjutkan itu dari sengsaranya manusia itu. Ya, jadi ini juga seperti itu sudah mau mati kadang-kadang ada yang masih bakil, nggak mau dia. Minimal kan dia sudah kok sudah sakit, sudah tua. Mestinya sadar bahwasanya sebentar lagi dia akan tinggalkan alam dunia ini. Rabbirji'uni la'alli a'malu Solihan bima taraktu Ya Allah kembalikan aku ke dunia Maka jika aku dikembalikan ke dunia Aku bisa berbuat lagi amal Mumpung masih di dunia hampir habis kesempatannya Tapi tetap tidak takut Padahal sudah tua Sakit-sakitan Tapi tidak tobat-tobat Tidak rajin-rajin beribadah Maka lalai daripada Allah Tidak takut Kadang-kadang manusia yang punya kartu yang sekarang peraturan pemerintah harus apa? Harus daftar kan? Daftar dengan KTP dan juga kartu keluarga. Kalau tidak daftar, di waktu tertentu, maka kartunya akan diblokir. Semuanya ketakutan. Semuanya daftar. Ratusan juta yang daftar. Bayangkan ratusan juta. Itu daftar semuanya, takut kartunya di jadi mereka takut kartunya diblokir, tapi mereka tidak takut nyawanya habis diblokir sama mereka di Nggak takut. Kartunya habis takut, nyawanya mereka habis tidak takut. Musibah. Cuma kartu takut, tapi nyawa habis itu tidak takut mereka tenang aja. Lakot aku menadir, Padahal telah datang kepada kalian peringatan Yang mana dikatakan oleh al tafsir nadir ini asyik tubuhnya uban. Itu sudah peringatan, dikasih tanda oleh Allah. Sudah hampir ini. Tapi masih tidak mau sadar, sah? Nah, ya, idza balagha al-insan arba'in wa madzal fikr fi dunya wa qala syaitan hadza bi wajhi abi wa ummi hadza wajhu man la yuqli Jika seseorang sudah sampai umurnya 40 tahun, tapi tetap 40 tahun umurnya tidak ada perubahan, masih sibuk dengan mencari uang, harta, sibuk dengan lain, maka setan akan mengatakan bahwasanya ini adalah wajah orang yang tidak akan beruntung selama-lamanya. Karena sudah 40 tahun mestinya sudah sadar, mestinya sudah paham dia. Bahwasanya umurnya dia tidak lama lah lagi. Nah inilah, jangan nunggu ketika sudah mau mati baru sodakoh, jangan. Allah membenci seseorang yang karim, dermawan ketika mau mati. Ya, tapi ketika sehat, ketika masih umur panjang, dia tidak mau ber. Yang ketiga, as-sadaqatu fi siha afdal. Min sadaqati fil sadaqah dalam keadaan sehat lebih afdal, lebih utama daripada sedekah dalam keadaan sakit. Sehat sedekah dengan sak dalam keadaan sakit sedekah beda. Kalau dia sakit bisa jadi karena merasa sudah umurnya hampir terpaksa sedekahnya. Atau mungkin dia tujuannya biar sembuh dari sakitnya. Dan murni ikhlas sedekahnya untuk Allah SWT. Tapi sehat, tidak ada tujuan, tidak ada permintaan, dia tetap sedekah untuk Allah SWT. Ini baru betul-betul yang diharapkan dari Allah SWT ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wa sadaqa fil marad sadaqa Tapi lebih penting ketika sakit dia masih sedekah daripada setelah mati dia. Nah, setelah mati sedekah maksudnya apa? maksudnya wasi wasi ketika sakit dia sodako lebih penting daripada orang waktu sakitnya pun tidak sodako cuma wasiat kalau nanti anak mati ya sekian harta buat foto pesantren sekian harta buat bukoro kalau mati tapi ya ingat ya kalau mati tapi lebih penting ini daripada wasiat. Walaupun mati jangan dikasihkan pada foto pesantren lebih penting daripada ini jadi lebih penting semuanya Marat marah Allah inna maka dianjurkan wasiat itu ya wasiat hal ya, apa yang dia <clears throat> miliki daripada harta sekian persennya diwasiatkan untuk apa untuk kebaikan ya itu dianjur kalau tidak ada harta misalnya kalian mau makan aja pas-pasan mau ke koperasi beliin untuk mas pasar misalnya ya minimal wasiat kalau punya utang ditulis utangnya berapa kepada siapa saktinya siapa nah dan, atau diwasiatkan kalau ada yang meninggal tolong ya jangan sampai diratapi sampai teriak-teriak ya, yang sabar dan seterusnya dinasihati untuk sabar ketika ada obat. itu bukan berarti kalau wasiat berarti dia mau mati kadang-kadang orang wasiat takut mati ya kan kalau anak wasiat kadang-kadang sudah mau berucap kalau anak mau mati anak wasiat ya kalau anak mati anak wasiat eh jangan ngomong gitu nanti mati memangnya kalau wasiat bisa mempercepat mati ya, tidak akan belum kan insya Allah lebih baroh tidak kita akan memperpanjang umur seseorang karena seseorang umurnya sudah dicatat oleh Allah tidak berkurang tidak ber tapi akan dijabar dia wasiat diberi keberkahan dalam umurnya oleh Allah Subhanahu taala. Umur yang mungkin 50 tahun tapi seakan-akan dia ibadahnya seperti umur seseorang yang umurnya 100 tahun diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu taala. Umur 100 tahun tapi amalan ibadahnya seperti umur yang 10 tahun. Ya, itu tidak ber berkah. Kalian mau panjang umur tapi tidak berkah apa tidak panjang umur tapi berkah? Nah, jawabannya. Panjang umur tapi berkah. umroh? Makasih. Tapi kalau eh, kalian meminta panjang umur dan tentunya kalian mengharapkan barokah, lihat keadaan kalian. Kalau keadaan kalian maksiat-maksiat ya berarti nunjukkan umurnya kalian tidak berkah. Kalau maksiat-maksiat minta panjang umur, tambah lama tambah banyak maksiatnya, tambah banyak catatan maksiatnya dia. Lebih baik nggak usah panjang umur kalau dia maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu ya. Soalnya kan pelajaran terakhir ya. Artinya nanti kalau diteruskan berarti di tengah-tengah. Kalian ada kesibukan pastinya kan untuk merojaah dan itu harus di yang saya kesempatan sebaik-baik di waktu yang ada daripada waktu kosong kalian yang mulai sekarang jangan digunakan untuk ngobrol jangan digunakan untuk bawa tawaf ya. sholat ya jangan digunakan untuk hal-hal yang tidak ber ada perbedaan waktu ketika hari-hari biasa dengan waktu ketika kalian akan menghadapi yang namanya uji. Nah, tujuan sebenarnya daripada ujian itu sebenarnya untuk memberikan semangat lebih kepada murid-murid santri-santri untuk lebih banyak lah lebih banyak belajarnya. Nah, kasih waktu waktu sekian anak harus belajar ini, jam sekian anak harus belajar ini dan tidak boleh dilanggar jadwal yang agar lebih ber Jadi kadang-kadang anda masih heran kepada salah seorang di antara murid, kamu masih bingung tentang mau apa ya yang anda lakukan. Tidak ada jadwal berarti ya, tidak ada tertib waktu untuk apa untuk apa itu tidak ada. Nah ini akhirnya tidak ber berjalan setengah jam masih bingung masih mikir mau apa ya, masih pikir mau apa mau apa setengah jam. Berlalu setengah jam eman, ya. jadi siap Padahal setengah jam itu sangat berharga. Kalian setengah jam yang lewat, kalian ingin beli lagi setengah jam yang sudah lewat. Bisa? Nah, uang yang kalian miliki untuk membeli lagi, kalian tidak akan mampu. Bisa kembali lagi yang waktu yang sudah berlalu walaupun setengah jam, walaupun satu menit. Jadi artinya satu malam ini, ya kalau sudah berlalu, besok kalian tidak mungkin bisa mendapatkan malam hari ini. Oleh karena itu malam hari ini diambil kesempatan sebaik-baiknya dan seterusnya ya sholli sholata wajib kata Rasul SAW laksanakan sholat seperti seseorang yang akan meninggalkan alam dunia ini jadi kalau kalian sholat seakan-akan itu sholat terakhir sholat perpisahan nah kalau kalian sholat itu maksud eh, itu contoh aja begitu kebaikan yang lain kalau kalian baca Quran, jadikan itu adalah bacaan Quran kalian yang terakhir sebelum kalian pisah dengan alam dunia. Ini. Nah, dan kalian pasti pasti bisa benda. pasti masing-masing akan bisa dengan kawan-kawan yang berada di pondok. Ya, pasti akan bisa dengan dua orang tua kalian, dengan saudara-saudara kandung kalian, dengan guru-guru kalian juga, ustazah-ustazah kalian. Pasti suatu waktu pasti akan ada waktunya untuk berpisah jadi meninggalkan alam dunia ini kita pindah ke alam barzah. Nah, siapa yang akan tertawa dan bahagia di alam barzah? Yang banyak amalnya di alam dunia, yang banyak ibadahnya di alam dunia, yang menjauhi maksiat Allah Subhanahu wa Sebaik-baik amalan adalah cari ilmu sekarang ini. Wal ilmu asna sa'il amali dan ilmu mencari ilmu adalah amalan yang paling mulia wajibnya sholat, muzakarah, menghafal Al-Quran. Ya, walaupun baca Quran, jangan disepelekan. Ya, walaupun satu lembar, dua lembar harus ada setiap hari untuk membaca Al-Quran. Kasih juga waktu tertentu baca salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 100 kali sehari minimal baca salawat. Itu juga membantu kalian dalam belajar mencari ilmu, dalam niat kalian untuk ya, menjadi pagi, niat kalian menjadi muhadis, niat kalian menjadi ulama, niat kalian menjadi orang saleh. Ya, itu mendorong. Bisa jadi syafaatnya daripada Al-Quran. Bisa jadi kalian dapatkan daripada syafaat sholat ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Mungkinlah sebagai al Ya, nah, sewaktu itu nafis pada dinasih. Al-wakat nafis pada tasrifu ilah dinasih. Ya. Ini waqt nafis artinya nafis apa? Bagus, berharga. Ya, berharga. Jangan digunakan kecuali untuk yang berharga. Nah, kalau sudah kalian tahu itu waktu berharga, kalian gunakan untuk ngegelas yang tidak ada faedahnya. Jadi nanti kalian menggunakan yang paling berharga untuk sesuatu yang rendah, yang tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat rugi banget. Makanya <clears throat> Imam Sa'bi ketika pernah didatangi oleh kawan-kawannya yang niat kawan-kawannya ini hanya majelas, hiburan, bercanda. Ketika dibuka pintunya malah dilempari mereka dengan batu. Kabur semuanya mereka. Eh, nasabah sahabat. Kami adalah sahabat-sahabat kamu. Kenapa kok kami malah dilempari? Kalau kalian sahabat-sahabat kami, kalian tidak mencuri waktu kami. Nah, kalau kalian betul-betul mengatakan kepada saudara kalian di pondok, kami adalah sahabat, kalau sahabat jangan mengambil waktunya. Kalau mau majelis untuk mencari ilmu pokok, belajar bareng pokok. Tapi kalau majelis kita bahas tentang keadaan di rumah, bahas politik, bahas artis apalagi, maka tolong anak tidak punya waktu untuk itu. Ya. Itu pergi. Dengan halus nggak bisa, kasar juga apa-apa. Ya. Kalau tidak bisa dengan halus, kalau bisa dengan halus ya tentunya dengan kata yang harus biasakan dengan kita biasakan mengucapkan data yang tidak baik yang salah satu kita benar walau disiki temrok ya hati-hati dan takutlah kalian dengan neraka walaupun dengan sedekah dengan separuh kur nah, paman lam yajid fa'ibi kalimatin tayyibah jika kalian tidak mendapatkan separuh kurma untuk disedekahkan misalnya tidak punya apa-apa ya jangan meremehkan pahala yang lain walaupun kecil walaupun remeh walaupun di kalimatin walaupun berucap dengan ucapan yang baik berkata dengan perkataan yang baik walau asal akhaka biwajhin balik datah kiranya minan ma'rufi syai'an walau antalqa wa akhaka diwajhin balik jangan kalian remehkan kebaikan amalan yang sekecil apapun walaupun amalan itu adalah kalian bertemu dengan kawan kalian dengan wajah yang ber wajah yang senang, jangan cemberut, yang buka yang masam. Itu dengan wajah bersendiri sudah dianggap sudah Dianggap sudah Soalnya kok jauh. Coba eh, dengar Ustaz Kan tadi kalau mobilnya diniatkan untuk dipakai Maka terputus suaminya pertanyaan bagaimana Ustaz kalau kita cuma meminjam mobilnya sebentar untuk safar pergi keluar kota apakah juga terputus pernya kalau sekedar niat untuk dipakai sebentar tapi tetap dia niatkan untuk didagangkan mobilnya maka tidak terputus maksudnya dipakai artinya sudah tidak diniatkan lagi untuk didagang. Nah, tapi kalau misalnya mobil-mobil yang ada yang dia jual belikan suatu waktu dia pakai untuk hajatnya dia, tapi tetap niatnya untuk nah, kan ada mana? Dan banyak dia niat jual beli, tapi selama jual beli dia kadang juga bahkan bukan kadang sering kali dia pakai terus, tapi tetap niatnya dia untuk di maka tidak terputus soalnya dan tetap wajib dijualkan. Nah, الدين ويعلمنا التأويل ويرزقنا ولكم التوفيق والإعانة على الجد والاجتهاد وعلى المطالعة والمذاكرة وعلى الفهم وعلى الفهم والحفظ وأن الله سبحانه وتعالى يجعلنا من النجاح في الاختبار والنجاح في الأخلاق والنجاح في التقوى والنجاح في التقرب إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم التقرب إليه أن الله سبحانه وتعالى يرزقنا ولكم قوة الحفظ قوة الفهم قوة الإدراك أن الله سبحانه وتعالى وفقنا النبيين والمرسلين وإلهام الملائكة المقربين تختم لنا بخير بعد كل الأمور ويحفظنا ويحفظكم من كل آفات وأحد من كل شر من ضائع من سوء النيات من سوء المعاملة من سوء الآداب من سوء الأخلاق ومن سوء الكسل وأن الله سبحانه وتعالى يحللنا في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله ويخلينا عن الأخلاق الرذيلة والأخلاق المذمومة على حديث يكون صلى الله عليه وسلم بخير الدنيا والآخرة ولا حضرة الله بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة